Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Para hadirin hadirat Mustami'in mustami'at Musyahidin musyahidat Para hadirin pendengar dan pemirsa Madinah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta seluruh para jamaah sekalian yang semoga kita semua senantiasa apapun yang kita lakukan dan kita miliki senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan segala ikhtiar usaha kita mendapatkan nadrah perhatian khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan nadrah dari para aulia para syuhada para ulama sehingga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini sambung dengan apa yang mereka lakukan dan di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama mereka fi jannatin na'im ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa amin ya rabbal alamin Bapak Ibu sekalian surat Al-Asr sudah kita bahas maka malam hari ini kita mulai membahas surat yang baru yakni surat yang ke-104 inggih menika surat Al-Humazah. Ada 9 ayat bunyi berikut artinya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencelah alladzi jama'a malan wa yang mengumpulkan harta laki menghitung-hitungnya yahsabu anna malahu akhladah ia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya kalla layumbadanna fil hutamah sekali-kali tidak sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah Ayat yang kelima wama adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apakah hutamah itu? Narullahil muqadah yaitu api yang disediakan oleh Allah yang dinyalakan allati tattali'u 'alal af'idah yang naik apinya naik sampai ke hati innaha alaihim muqsadah sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka fi amadim mumaddadah sedang mereka itu penghuni neraka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang Allahumma a'idna min adzabik semoga Allah melindungi kita dari berbagai macam siksaan api neraka Allahumma ajirna minan nar semoga kita keluarga kita semuanya dihindarkan dari siksaan api neraka amin ya rabbal alamin sembilan ayat dari surat Al-Humazah berikut artinya sudah kita baca lalu bagaimana tafsir ayat per ayat ayat yang pertama Gusti Allah dawuh wailul likulli humazatil lumazah kecelakaanlah maksudnya celaka setiap pengumpat lagi celah orang yang mengumpat orang yang mencela dijelaskan oleh Al-Qurtubi Al-Wail ini penjelasannya dalam kitab tafsir sudah terulang-ulang secara umum wail itu artinya adalah al-khizyu wal-adabu wal-halakah kehinaan, siksaan, kebinasaan. Wailul likulli humazatil lumazah hina akan disiksa akan menemui kebinasaan orang yang suka mengumpat lagi suka mencela. Pengertian pertama dari kata wail dan ada lagi pendapat yang kedua wakila pengertian wail itu apa menurut Til atau pendapat yang kedua ini adalah wadin fi jahannam nama suatu lembah atau jurang yang berada di dasar neraka jahanam. Neraka ini punya banyak lembah. Ada yang namanya lembah Sakar, ada yang namanya lembah al ghay Dan terkait ayat yang pertama surat ini, Menurut makna yang kedua, wail itu juga salah satu nama lembah. Berarti menurut makna yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah. Jurang wail adalah tempat bagi setiap pengumpat lagi pencela. Tentu sudah maklum jurang itu berada di dasar sesuatu dan kalau ini dikatakan wadin fi jahannam, nama sebuah jurang atau lembah di neraka jahannam, berarti di bawahnya neraka jahannam. Wong namanya jurang, tidak bisa kita bayangkan. Naudzubillah min zalik. Neraka saja sudah dalam, apalagi jurangnya, apalagi lembahnya. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah ilustrasi neraka yang gaib dijelaskan oleh kanjeng Nabi dengan istilah-istilah yang tidak gaib yang seandainya ada batu dilemparkan dari atas neraka lalu batu ini jatuh ke bawah karena begitu dalamnya neraka batu ini membutuhkan waktu 70 tahun lamanya saking jerune neraka ternyata di bawah masih ada lagi bagian terbawah yang disebut lembah salah satu lembah ini adalah wail wadin fi jahannam nama suatu lembah di neraka jahannam likulli humazatil lumaza kebinasaan siksaan kehancuran kehinaan atau katakan menurut makna yang kedua jurang wail itu sekali lagi diperuntukkan bagi orang yang suka mencela, bagi orang-orang yang suka mengumpat dijelaskan oleh turjumanul Quran juru bicara Al-Quran sahabat Abdullah bin Abbas humul masya'una bin namimah orang yang kemana-mana mengadu domba ada A dengan B diadu domba al mufsiduna bainal ahibbah Tujuannya ingin merusak hubungan orang-orang yang sebenarnya saling mencintai. Orang-orang yang sebenarnya tidak ada masalah tapi diadu oleh orang yang humazatil lumazah ini. al lil bara'i al-aib, orang-orang yang suka mengumbar aib orang lain. Ini adalah penafsiran dari sahabat Abdullah bin Abbas. Fa'ala hadha huma bimakna. Menurut penjelasan versi sahabat Abdullah bin Abbas ini berarti tidak ada bedanya antara kata humazah dengan lumazah. Bermakna sama, orang yang ingin mengadu domba merusak kerukunan antar sesama yang sebenarnya tidak ada masalah lalu suka mengumbar aib, cacat, kekurangan orang lain. Ini namanya humazatil lumazah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syiraru ibadillahi ta'ala al-masya'una bin namimah al-mufsiduna bainal ahibbah al-baghuna lil bara'i al-aibah sejelek-jelek hamba Allah taala adalah orang yang suka menebar berita yang tujuannya adalah untuk mengadu domba al mufsiduna bainal ahibbah tadi itu merusak hubungan antara orang yang sebenarnya saling mencintai diadu oleh pihak yang ketiga pihak ketiga ini adalah sejelek-jelek hamba Allah taala al baguna lil bara al aib orang yang berlebih-lebihan mengungkap aib orang-orang yang sebenarnya dia ini orang baik atau katakan dia memang memiliki kekurangan tapi ada orang yang kedua yang sukanya komitmen orientasi orientasinya kepingin mengungkap aib orang lain. Ini dijelaskan oleh kanjeng Nabi sebagai sejelek-jeleknya manusia. Wa an ibni Abbasin annal humazah al qattad wal lumazah al-ayyab. Menurut versi lain dari sahabat Ibnu Abbas, humazah itu adalah orang yang suka mengumpat. Sedangkan al-lumazah adalah orang yang suka menyebut aib kekurangan orang lain. Ini menjadi perhatian bagi siapapun termasuk diri kita. Jangan sampai kita termasuk dalam konteks ayat yang dimaksud oleh ayat yang pertama wailul likulli humazatil lumaza. Ada orang itu yang temannya itu tidak bisa tidak pernah selamat dari lisannya. Padahal didawuhkan oleh kanjeng Nabi Al-muslimu man salimal muslimu min lisanih Muslim itu adalah orang yang muslim lainnya Selamat dari lisannya Ini tidak sebaliknya Lisannya itu tidak pernah membicarakan orang lain dengan selamat Maksudnya orang lain gak selamat melalui pembicaraan lisannya Dibahas aibnya saja, kejelekannya diribai, digunjingi, digosipi dan seterusnya. Dia hanya membutuhkan pemantik sedikit saja, butuh sedikit pemicu, langsung nyaut pun. Lek coro kompor ngoten mek pemicu jebet langsung murup gitu. Kalau bahasa keseharian mek karek nambahi brambang, bawang, uyah. Wis langsung mangke dadi soto. Kirang sedep ditambahi koya, bahasanya dikoyai gitu. Delok niku lho jilbabe anyar meti dipemicu ngoten mawon langsung disaut ambek lafam BV <laughs> langsung disaut apa oh, wong kredit aku ngerti tuh tuku ngeping iku ping 10 itu nyandak ten pundi-pundi nyandak ten pundi. sebagian orang hanya butuh pemicu sedikit saja untuk membicarakan aib orang lain sebagian orang meskipun dipicu berkali-kali dia komitmen untuk tidak mau menggunjing orang lain maka ini menjadi perhatian menghibah mencela ini adalah sesuatu yang termasuk dimaksud oleh ayat yang pertama ini waqala abul aliyah wal hasan wa mujahid wa ata bin abi rabah keterangan lain versi abul aliyah al hasan mujahid dan atok bin abi rabah rata-rata dari kalangan tabi'in para ulama tafsir kalangan tabi'in al humazah alladhi yagtabu wa yat'unu fi wajhir rajul. Humazah itu orang yang mencela lan ngomongon pun ngomongnya itu langsung di depan wajahnya. Sedangkan lumazah alladhi yaghtabuhu min khalfihi idha ghaba. Orang yang menggunjing orang lain ketika orang lain ini tidak ada. Berarti humazah itu wani rai yo wani eet lah kalau Alumazah gak wani rai tapi wani eet itu ini sama-sama dicela wailul likulli humazatil lumazah waktaro hadzal qaula an-nuhas pendapat ini dipilih oleh an-nuhas endi wong sing wani rai tok wonten sing wani kali kali ini ini termasuk tercover dalam makna al-humazah sama al-lumazah atau humazah dan lumazah. Menurut penafsiran lain dari seorang ulama namanya Muqatil. Waqala Muqatil didda hadal kalam. Menurut pendapat Muqatil sebaliknya. Ya tinggal dibalik saja. Al-humazah alladhi yagtabu bil ghaibah. Humazah itu orang yang membicarakan keburukan orang lain ketika orang lain itu tidak ada. Wal lumazah sedangkan lumazah alladhi yagtabu fil wajhi yang mencela mengumpat langsung di depan wajahnya tinggal dibalik saja penafsiran versi ulama yang bernama Muqatil dan ini kalau kita membaca kitab-kitab tafsir juga banyak pendapat e, beliau yang dikutip oleh para mufassirin para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah ayat pertama ini sekali lagi menjadi perhatian bagi kita semuanya terutama di tahun ini yang dikatakan sebagai tahun politik orang mudah saja mengeluarkan umpatan mengeluarkan celaan mengungkap membongkar aib orang lain melalui media sosial Facebook WhatsApp no? WhatsApp atau WhatsApp mudah saja dia itu mengumpat wis gak bener e, wong sing bener me awake dhewe tok itu presiden salah gubernur salah menteri salah wali kota salah bupati salah pak lurah salah sing bener mek netizen tok itu cuma warga internet tok sing bener kalau kita lihat itu wes kabe dibongkar dibicarakan aibnya diumbar kemana-mana ini kalau dimasukkan dalam konteks ayat yang pertama ini ini luar biasa ayahabnya itu. Sangat berbahaya. Wail. Adab, kehinaan, kebinasaan bagi orang-orang yang suka mencela, lagi mengumpat. Makanya kalau kita mendapatkan suatu informasi, dulu pernah kita sampaikan, sebenarnya hanya cukup dua langkah saja yang kita lakukan itu. Pertama kita mengecek kebenarannya, yang kedua kita mengecek kemanfaatannya. Dengan kata lain, tahap yang pertama benar atau tidak. Yang kedua, manfaat atau tidak. Dalam tingkat verifikasi yang pertama, benar atau tidak. Kok ternyata informasi yang masuk ke HP kita ini tidak benar. Ya jangan di-share, jangan dibagi kepada orang lain. Atau dalam tahapan verifikasi yang kedua, katakan berita itu benar kita juga masih belum bisa memutuskan untuk kita share, kita bagi kepada orang lain kira-kira bermanfaat bagi orang lain apa tidak mengapa seperti itu karena pengertian riba itu ketika salah satu dari dua unsur verifikasi ini tidak berhasil misalnya kanjeng Nabi memberikan pengertian mal ghibah apakah ghibah itu kanjeng Nabi dawuh zikruka ahaka bima yakrahuhu kamu menyebut kekurangan orang lain yang seandainya orang lain itu ada dan mendengar dia akan merasa tidak suka berarti kalau orang lain yang kita sebutkan kejelekannya di depan kita itu bukan ribah karena al-ribah dari kata gaib gaib orang ini nggak ada yang kita sebutkan kekurangannya kalau di depan itu namanya lames mencela kalau ketika orang ini tidak ada kita sebutkan kejelekannya dan kejelekannya memang ada dalam diri orang itu. Ini namanya ghibah. Sedangkan kalau tidak sesuai fakta, ini namanya sudah fitnah. Fitnah dalam bahasa kita. Meskipun dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa tafsir, al-fitnatu ay al-kufur. Al-fitnatu asyaddu minal qatil Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maksud fitnah di sini adalah kekufuran tapi kan kemudian sekarang fitnah seakan-akan bahasa Indonesianya artinya membicarakan orang lain yang tidak sesuai dengan fakta. Berarti kita tarik ke bahasa Indonesianya dulu. Sekali lagi, mengucapkan kejelekan orang lain di depan wajahnya, ini namanya lames, menghina, mengilokkan orang lain. Lames wala talmizu amfusakum. Lames lamzun Makanya kata orang Jawa, wong sing senengane ngilok no wong ambene lamis. Dikata lamzun, lamiz wala talmizu lamzun fahuwa lamiz. Orangnya namanya lamiz. Ambene <laughs> lamis tadi. Kalau di depannya langsung namanya lamis. Kalau tidak di depannya yang kita bicarakan adalah kejelekannya dan sesuai dengan fakta, memang kejelekan itu ada. Ini namanya ghibah kalau tidak ada, tidak sesuai fakta, ini namanya fitnah dari segi bahasa Indonesia. Kita kembali kepada tadi, tingkatan verifikasi, kita tabayun, kita mengecek, melakukan tathabut ketika kita mendapatkan informasi. Ojo ke susu. Tidak boleh tergesa-gesa. Dilihat dulu, dicek yang pertama dan yang kedua. Pertama benar atau tidak. Kalau sudah terbukti benar, apakah boleh saya share? Belum. Lakukan tahapan yang kedua. Bermanfaat atau tidak. Kalau memang terbukti benar, kalau memang kemudian terbukti bermanfaat, bolehlah kita bagi kepada orang lain. Mengapa harus melakukan dua-duanya? Coba salah satunya nggak ada. Nanti akan terjerumus dalam dosa yang dimaksud ayat pertama ini. Ada orang dapat informasi. Menurut dia benar, dicek benar. Tapi tahapan yang kedua dicek ternyata tidak ada manfaatnya. Berita itu benar tapi tidak ada manfaatnya. Kok dia bagi saja? Hati-hati dia akan terjerumus dalam pengertian yang namanya al-ghibah. Menggunjing. Menggunjing itu sesuai fakta, benar adanya. yang kenal Pak Iki ya, Pak Thailand. Pak Thailand sing rodok gak ireng itu, rodok sing gak putih itu. Kak rotok Kak Putih dalam kurungnya apa? Oh Pak Thailand sing ireng nih loh, Pak Thailand sing ireng gitu loh. Lah kita mengomongkan ireng ini kan kejelekan yang seandainya Pak Thailand nggak suka dia dia Pak Pak Thailand ini mendengar Pak Thailand akan merasa tidak tidak suka meskipun faktanya memang Pak Thailand itu benar-benar kulitnya ireng itu sudah dikatakan ribah yang dosanya dampaknya lebih besar daripada perbuatan zina. Kalau zina itu dalam konteks yang suka sama suka, terus orang ini taubat. Ini hakullah, haknya Gusti Allah. Tinggal dia taubat sendiri. Nadam, ikhlas, azam, menyesal, meninggalkan komitmen tidak mengulangi lagi. Tapi kalau ribah, tidak bakal diampuni oleh Allah dengan hanya melakukan tiga itu. Harus minta maaf kepada orang yang pernah dia rasani. Lah ini kan abot. Gak cukup cuma juk sepuro ya, juk sepuro buatan cekap. Harus ditambahi aku juluk sepuro tahu ngerasani sampean. Sik gak tak sepuro dhisik sampean ngerasani aku opo Lah ini kan tambah abot malik Makanya dampaknya lebih besar daripada hak Allah bahkan sampai perbuatan zina. Lebih besar dari itu harus minta maaf dan dirinci yang dimintakan maaf itu apa. Makanya ini secara mudah kadang orang bisa melakukan lewat HP-nya masing-masing. Untuk ngerasani orang sekarang tidak harus bertemu dengan pihak yang kedua. Cukup nyambung internet sudah ngomong ke sekian banyak orang. Untuk menghina orang lain, sekarang tidak harus di depan wajahnya, tidak harus melibatkan orang lain. Cukup dengan HP-nya masing-masing. Orang itu berdebat, menebar fitnah kemana-mana. Bisa dengan tidur-tiduran bisa dengan nyantai tidur di atas bantalnya sudah panen dosa naudzubillah min dzalik makanya Al Habib Salim bin Abdullah Asyatiri beliau mengatakan hati-hati HP kita ini tambah lama tambah ringan tapi hisapnya makin berat di sisi Allah Subhanahu wa taala HP ini kita tambah suwe tambah abot nopo tambah enteng tambah enteng lek jamane sing lek kaya ulek-ulek ngoten sing dulu pernah kita sebut yang mereknya Samsung Samsung ini pabrik kan ten Malang Samsung luar Malang Masung gitu. <laughs> karena Malang maka Sam Samsung gitu. singin singen kaya ulek-ulek saat ini kita tambah tipis, tapi aplikasi di dalamnya tambah canggih, tambah banyak itu. Tambah mudah kita mengakses informasi itu. Bendanya secara fisik tambah ringan, tapi naudzubillah melihat pemakaiannya yang makin banyak, bisa saja hisapnya di sisi Allah akan makin tambah banyak. Ini kan harta. Harta itu ditanya dari mana kau dapat, kau gunakan untuk apa. Termasuk yang akan ditanyakan oleh Gusti Allah. Maka kita diingatkan oleh ayat yang pertama, wailul likulli lumazah. Kalau mendapatkan informasi, cek dua tadi itu, benar bermanfaat kalau suatu materi informasi pemberitaan itu benar sekaligus bermanfaat itulah pengertian dakwah bukan ribah, bukan namimah bukan menghina orang lain tapi justru positif bermakna dakwah dakwah itu apa materi yang disampaikan benar sekaligus bermanfaat ada orang mengatakan ayo sholat iku wajib lakonono sembayang berarti ini dakwah materinya benar karena memang sholat itu wajib disampaikan kepada orang lain karena memang materinya bermanfaat mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan menunaikan kewajiban dalam agama jadi dakwah materi yang disampaikan harus benar dan harus memberikan kemanfaatan jangan cuma cuma pertimbangannya wes iki manfaat kita sebar tapi ternyata yang disebar hoax yang disebar adalah sesuatu yang palsu, berita bohong. Dan ini juga makin ramai, makin marak terjadi. Saat hoax dianggap hak. Gitu. Saat hoax dianggap hak. Dianggap ini memberikan manfaat kepada orang. Oh ini dakwah perjuangan agama Islam, materinya bagus. Tapi dusta. Ini juga tidak termasuk materi dakwah Makanya materi dakwah sekali lagi dua unsur ini harus terpenuhi semuanya. Yang pertama adalah benar, yang kedua informasi itu juga memberikan manfaat kepada orang lain untuk dunia dan akhiratnya. Ayat yang pertama, wailul likulli lumazah, celaka bagi setiap pengumpat lagi pencelah. Ayat yang kedua, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Gusti Allah dawuh alladzi jama'a malan wa addada. Yaitu orang yang mengumpulkan harta lagi menghitung-hitungnya. Maksudnya apa? Ai a'addahu za'ama linawa ibiddahri. Maksud ayat ini adalah orang yang menghitung-hitung hartanya menyiapkan seakan-akan tidak habis dengan perubahan zaman. Mithla karuma wa akroma. Ini dari segi bahasa. Wakila ahsa addadahu. Dia menghitung-hitungnya, artinya sama. Ay a'adda ma'lahu liman yarithuhu min awladih. Menurut Ad-Dhahak, menghitung-hitung hartanya untuk orang yang akan mewarisinya dari kalangan anak-anaknya. Makna yang lebih spesifik lagi adalah orang yang punya harta menghitung-hitungnya. Lalu dia berbangga diri dengan harta bendanya dan dia tidak mau mensedekahkan atau mengeluarkan zakatnya. Wakila, teks Arab keterangan atau ibaratnya. Menurut pendapat ini, fahirun bi'adadihi wa Yang dimaksud dengan ayat yang kedua ini adalah orang yang membangga-banggakan jumlah dan banyaknya hartanya wal maksud maksudnya adalah azam ala imsakil mal an ta'ah ayat yang kedua ini mengkritik orang-orang yang menahan hartanya untuk tidak digunakan sebagai unsur ibadah al ansabilit ta'ah tidak digunakan untuk ketaatan tidak digunakan untuk menafkahi diri sendiri menafkahi keluarga tidak digunakan untuk memperjuangkan agama bersedekah dalam visabilil khair dalam objek-objek kebaikan nafkah ini secara umum ada empat yang pertama adalah al infakul wajib al-muqaddaru syar'an nafkah yang wajib dan kadarnya sudah ditentukan oleh syariat. Contohnya adalah zakat, zakati Zakat ini hukumnya wajib dan berapa-berapanya sudah ditentukan oleh syariat. Nafkah jenis yang kedua, al-infaqul wajib ghairul muqaddari syar'an. Nafkah yang sama hukumnya wajib sama dengan yang pertama, tapi ukurannya kadarnya berapa-berapanya tidak ditentukan secara khusus oleh syariat. Contohnya adalah kanafaqati zauji ala kanafaqat kanafaqati zauji li zaujatihi. Nafkah seorang suami kepada istrinya. Nafkah ini wajib tapi berapa-berapanya tidak ditentukan secara khusus oleh syariat. Benten kali jenis nafkah yang pertama yang contohnya adalah zakat tadi itu. Berapa seorang suami menafkahi istrinya? Tidak ditentukan secara khusus. Ulama empat madhab berbeda pendapat. Ada pendapat pertama, pakai pertimbangan isaruz ruzzaud kemampuan seorang suami. Menurut pendapat yang kedua, kembali kepada hajati zaujah, kebutuhan seorang istri. Dan kalau ini kebutuhan berbeda dengan keinginan kebutuhan ada batasnya tapi kalau keinginan tidak bakal ada batasnya pertimbangannya yang kedua kebutuhan seorang istri menurut jumhurul ulama mayoritas ulama jenis nafkah yang kedua ini kembali kepada dua-duanya dikembalikan kepada kemampuan seorang suami dan juga sekaligus kebutuhan seorang istri tapi secara khusus mboten disebatakan dalam syariat Benten kali zakat dua setengah persen, al usur seper sepuluh, seper lima Kalau kemudian eh, zakat fitrah adalah empat mut atau satu sok sekitar dua setengah kilo atau tiga kilogram ada ketentuannya ini bedanya yang pertama dengan yang kedua jenis nafkah yang ketiga adalah al infak at tatawwu'i jenis nafkah yang sunnah nafkah yang sunnah yang tidak termasuk zakat tidak termasuk nafkah seorang suami kepada istrinya nafkah seorang ayah kepada anak-anaknya yang memang wajib dia nafkahi misalnya dia belum balik dan memang dari segi logika maaf tidak idiot ini wajib tapi yang ketiga ini tidak kita memasukkan uang 50 ribu, 100 ribu ke kota amal ini bukan termasuk yang pertama bukan termasuk yang kedua tapi masuk dalam pengertian nafkah yang ketiga al-infak at-tatawwu'i adapun yang keempat ini memang secara umum al-ibadatu umuman ibadah secara umum ini juga termasuk nafkah atau sodakah fi kulli tahlilatin sodakah Tiap kali kita mengucapkan La ilaha illallah ada sadaqah. Fi kulli tasbihatin sadaqah. Kita mengucapkan subhanallah ada sadaqah. Fi kulli takbiratin sadaqah. Kita mengucapkan Allahu Akbar juga sadaqah. Wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu tersenyum di hadapan saudaramu itu juga termasuk sadaqah. Guyu ten ngajengi rencangi. Boten meneng-meneng morong guya guyu apalagi guyunya ten kota amal dilewati kota amal mek guyu Tak takoi ikan kancane guyang ya guyu bro ya iki sodako guyu iki <laughs> akhirnya mek ya e rupo guyu kita luruskan tertawa yang sodako di hadapan saudaranya tabassumuka fi wajhi akhika sodako. empat pengertian ini kita terjemahkan kita masukkan kepada fakhirun biada wa orang yang membangga-banggakan hartanya wal maksudu adzammu ala imsakil mal an sabilit ta'ah sudah dibangga-banggakan dikritik oleh ayat yang kedua ini karena dia tidak mau menafkahkan hartanya dalam objek-objek kebaikan salah satu dari empat tadi yang wajib-wajib yang sunnah-sunnah keterangan ini ada munasabahnya dengan firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 12 Gusti Allah dawuh manna illil khairi Allah juga mencela, mengkritik mannailil khairi. Orang-orang yang tidak mau wangel berbuat kebaikan. Lek tidak ngelampai kesayan, alasane saalas nih. Saking ombone alasane nih. Alasane saalas. Mannailil khair. Al-Qalam ayat 12. Menurut ayat yang lain, wajama'a fa'au'a. Mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya Donyone dikempalakan, dikumpulkan, terus disimpan. Tidak digunakan untuk dibelanjakan pada unsur-unsur kebaikan baik dikeluarkan zakatnya menafkahi istrinya yang ini juga hukumnya wajib termasuk apalagi al-infak atau tawu'i jenis yang ketiga menafkahkan harta yang hukumnya adalah sunnah maka beberapa ayat ini menjadi ancaman bagi orang-orang yang berkategori semacam itu lebih dahsyat lagi dijelaskan oleh ayat yang lainnya yakni pada surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Ayatnya cukup panjang kita baca untuk menafsirkan atau melengkapi penafsiran ayat-ayat yang sebelumnya. Surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum orang-orang yang menyimpan emas dan perak menyimpan hartanya dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahulah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih Siksaannya apa? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam. Harta yang dikumpulkan itu dikembalikan lagi di akhirat terus dipanaskan oleh api neraka dipanaskan pada api neraka jahanam lalu dibakarkan dengannya dahi mereka emas dan perak harta bendanya yang tidak digunakan dibelanjakan di jalan Allah tadi itu akan dibakarkan di dahi mereka yang kedua lambung mereka yang ketiga adalah punggung mereka Hada ma kanaztum li am hada maka li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun dikatakan kepada mereka inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu Bapak Ibu sekalian berarti bagaimana orang yang punya harta tidak dikeluarkan zakatnya disimpan, dihitung-hitung, dikumpulkan tidak ditunaikan haknya orang ini akan disiksa disetrika pertama dahinya yang kedua adalah lambungnya yang ketiga adalah punggungnya dulu pernah kita sampaikan secara singkat tafsir ayat ini sebenarnya al jaza ala qadril amal balasan itu tergantung jenis perbuatannya kalau perbuatannya ini maka balasannya senada mirip dengan perbuatan kejahatan itu dan inilah prinsip kisos Kisos itu secara bahasa al-musawah. Orang membunuh orang lain dengan sengaja, dia harus dibunuh. Al-jaza ala qadril amal, tergantung perbuatannya. Dia melukai orang lain, memutuskan misalkan satu jarinya, maka dalam hukum syariat Islam dia kena kisos hukuman yang sepadan maka jarinya juga harus di, diputus ada orang ngeprok tiang lintu sampai kemudian giginya tanggal satu maka juga harus ditanggalkan giginya jumlahnya satu al jaza ala qadril amal balasan itu tergantung perbuatannya pertanyaannya sekarang lu kalau kalau dalam ayat ayat at-taubah tadi itu surat at-taubah ayat 34 35 kok seakan-akan nggak nyambung antara perbuatan dengan dampaknya kan kejahatannya dia mengumpulkan harta lalu dia tidak mengeluarkan zakatnya, tidak menunaikan hak dari harta itu. Kok siksaannya disetrika dahinya atau wajahnya, disetrika lambungnya, lalu disetrika punggungnya. Mana kesepadanan siksaan sesuai dengan perbuatan itu mana? Ternyata pertanyaan ini salah satunya dijawab oleh Asy'arawi dalam kitab Khawatir atau Tafsir Asy'arawi. Justru tiga jenis siksaan itu ada al-musawah, ada kesepadanan dengan perbuatan orang ini selama di dunia. Maksudnya apa? Orang yang punya harta, kok dia tidak mengeluarkan zakatnya? Ada peminta-minta yang benar-benar fakir miskin. Datang ke rumahnya dan sebenarnya orang minta. Kalau dia ini minta-mintanya bukan profesi. Saat temennya pun jaluk niki izin apa buatan izin? Izin kecuali bagi orang yang naudzubillah menjadikan sebagai profes jaluk niki izin maka dia sudah mengorbankan air mukanya wes tak belani aku jaluk masih aku izin sak temene izin tapi ternyata ketika ditolak oleh orang yang sebenarnya mampu tadi itu, maka orang yang mampu itu akan disetrika wajahnya. Ketika ditolak, dia akan membalik. Dia sebenarnya minta itu hanya untuk sadur romak, memenuhi kebutuhannya hanya untuk ganjel weteng kemawon tapi ketika ditolak maka nanti orang yang menolak itu akan disetrika lambung atau perutnya dan ketika orang yang butuh ini membalikkan badannya dia akhirnya membelakangi orang yang mampu dengan punggungnya maka nanti orang yang menolak itu di akhirat di dalam neraka jahanam akan disetrika punggungnya jadi masih ada al-musawah, ada kesepadanan antara jenis perbuatan dengan siksaan yang akan didapatkan oleh seseorang. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa poin keterangan tafsir dari ayat yang pertama dengan yang kedua. Barangkali masih ada pertanyaan, mungkin masih ada pertanyaan dalam benak kita. Lalu apa bedanya iktinas dengan iddikhar? Menghitung-hitung nyimpan dengan saya nabung, dengan saya nabung di BCA bank celengan ayam misalnya <laughs> itu kan juga saya hitung-hitung saya simpan apakah termasuk ini dosa Insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya mugi-mugi sehat walafiat afiat zahiran wa panjang umur fi taatillah wa taati rasulillah dan kita tetap semangat diberi kekuatan kesempatan untuk talabul ilmi ngang sukawuruh menuntut ilmu Allah menuntut dan mencari ilmu Allah ilmu Rasulullah ilmu para ulama yang manfaat untuk dunia dan akhirat kita amin ya rabbal alamin biqabulil fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma wafikna li muwafaqatil abrar Wa jannibna an murafaqatil ashrar Wa awina birahmatika ila daril qarar Bi ilahiyatika ya Rabbal Alamin Allahumma rizukna hubbak Wa hubba man ahabbak Wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik Allahumma ja'al mautana qatian li kulli syar Allahumma gfir lana wa li walidina Warhamhum kama rabbawna sigara Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina adhaban nar Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة والله الموفق إلى أقم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته